Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad. Na barakallahu fikum yang syarah oleh Asy-Syaikh Salih Al-Fauzan hafizallahu taala wa Ru'ah. Kita kembali ke atas itu kalamnya siapa kemarin? Masih kalamnya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih Halaman 45 bagian atas antum perhatikan baik-baik. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah taala dan Allah taala zat yang maha melihat dan maha mendengar. Ayat ini dikenal dengan dustur. Apa dustur? Undang-undangnya ahli sunnati wal jamaah dalam masalah apa? penetapan nama dan sifat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Paham ya? Jadi kalau kita menetapkan, kita nggak menyerupakan. Kalau ada orang ngomong, Allah Ta'ala punya tangan nggak? Punya. Oh, berarti antum menyerupakan dengan makhluk. Kita katakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Paham ya? Ketika kita kata Allah Ta'ala punya tangan, itu nggak mengharuskan menyerupakan dengan makhluk sekarang antara makhluk sendiri sama-sama tangan namanya, apakah semua tangan sama? Bang Irsyad? Enggak sama. Ada tangan jangkrik, nah barakallahu fikum dengan tangan trowelu. Kelinci misalkan. Sama-sama tangan tapi bentuknya sama atau tidak, Pak? Beda gitu loh. Sama-sama tangan. Jadi yang mengatakan ketika kita mengatakan Allah Taala punya tangan, kemudian mereka mengatakan berarti kamu menyerupakan dengan makhluknya, kita katakan tidak. Kenapa tidak? Karena sama nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Hah? Sama namanya itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Sekarang sama-sama tangan, jangkrik punya tangan secara global. Kelinci juga punya tangan, tapi apakah sama tangan kelinci dengan tangan jangkrik? Enggak sama kan? Padahal sama-sama tangan. Hakikat itu tidak bisa sama. Paham ya? Allah taala punya tangan, na'am, tapi beda dengan tangan kalian. Beda dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai', kembali ke situ. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita apa? tertipu dengan mereka. Oh iya juga ya. Kalau kita katakan Allah punya tangan, berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Ya, berarti dia gagal paham di situ. Jangan. Jelaskanlah mereka. Eh, diarahkan, eh, diluruskan dia. Sekarang Bapak mengatakan kalau kita menetapkan Allah Taala punya tangan, berarti kita menyerupakan makhluk. Sekarang Bapak perhatikan. Kita ngomong sama Bapak tadi itu ya. Nah, kita katakan sekarang Bapak punya tangan enggak, Pak? Punya. Maaf ya, Pak ya. Sekarang apakah atau secara global kambing punya tangan, mbak? Punya juga tangan. Nah, sekarang maaf, Pak. Apakah tangan Bapak sama dengan tangan kambing? Bapak itu kan mengatakan, "Oh, tidak sama." Tapi kan sama-sama tangan ya Pak. Iya benar. Sama-sama nama tangan itu tidak mengharuskan sama zatnya itu loh. Kalau cuma namanya bisa sama, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Ada orang namanya Mahmud. Di sana juga ada Mahmud, tapi apakah Mahmud itu dua orang sama orangnya? Beda, tapi namanya sama, orangnya beda gitu loh. Jadi ingat-ingat kaidahnya. Eh, kaidahnya apa? Kaidahnya sudah tak lewati berkali-kali apa kaidahnya? Ayo na'am, ini kaidah terulang-ulang ini. Al-ittifaqu fil asma' la yastazim al-ittifaq fid dawat wal haqa'iq. Nah, sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Paham ya? Itu kaedahnya. Nah, jadi kaedahnya dihafal itu. Sama nama bisa, tapi zatnya beda gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum soalnya ya? Ewa na'am. Jadi jangan sampai keliru di dalam memahami ayat ini. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Fawzan. Fauzan. Qala syeikh Salih Al Fauzan, asabahullah, hadil ayatul karimatu hiyal qa'idatu fi hadzal bab. Ayat yang mulia ini adalah kaidah dalam bab ini. Annallaha jalla wa ala laisa kamitsli syai'. Bahwasanya Allah taala tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, enggak ada. Sama sekali enggak ada. Walahu asmaun wa sifatun la tushbihuha. Sifatun wa asmaul makhluqin, masyaallah. Allah taala punya nama-nama dan punya sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat dan nama-nama makhluk. Paham ya? Memang sama terkadang namanya saja. Allah Taala mendengar enggak? Mendengar. Kita juga men mendengar. Tapi pendengaran kita beda dengan pendengaran Allah Taala. Kalau Allah Taala mendengar semua yang ada. Kalau kita mendengar sesuatu yang kita dengar saja. Paham ya? Sekarang antum mendengar ada yang di sekeliling sini. Tapi dengar enggak suara yang di Malioboro sana? Paham ya? Alun-alun sana mendengar, antum? Enggak dengar karena pendengaran makhluk itu terbatas. Allah Taala bisa melihat atau tidak? Maha melihat atau tidak? Maha melihat. Kita juga melihat, tapi melihatnya kita beda dengan melihatnya Allah Taala. Allah Taala melihat pada seluruh yang ada, semuanya Allah Taala melihat. Adapun kita melihat yang mana? Kita melihat yang di depan kita saja, yang di belakang antum atau kelihatan nggak kalau nggak noleh? Nggak kelihatan karena penglihatan manusia atau makhluk terbatas. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa inkanu yusifun wa in kanu yusafuna biha walaupun makhluk itu disifati dengannya wa yusammuna biha dan terkadang makhluk dinamakan dengannya namanya sama sifatnya sama tapi beda hakikatnya beda hakik hakikatnya na'am barakallahu fikum seperti itu ma'ruf salam ya mahum salam ya na'am lakin ma'al farik al-azim akal tapi bersamaan adalah perbedaan yang sangat besar sama-sama sandalnya mereknya Eger tapi yang satunya ori satunya KW Beda enggak hakikatnya? Beda yang ori 250 ribu, yang KW cuma 60 ribu. Tapi mereknya Eiger. Paham ya? Itu contohnya aja. Sama-sama namanya itu beda hakikatnya itu loh. Paham insyaallah? Ayo wa na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fal khaliqul lahu sam'un wal makhluq lahu sam'un. Masyaallah jelas ini. Zat yang Maha Pencipta punya pendengaran dan makhluk juga punya pendengaran. Al khaliq lahu basarun wal makhluq lahu basarun. Zat yang pencipta punya penglihatan dan makhluk juga punya penglihatan. Allah yatakallam wal makhluk yatakallam. Allah taala berbicara, makhluk juga ber juga berbicara. Lakin ma'al farik akan tapi bersamaan al farik, perbedaan baina sifatul khaliq wa sifatul makhluk. Perbedaan antara apa? Antara zat yang Maha Pencipta dengan apa sifat-sifatnya makhluk. fanya ya? Antara makhluk ada beda apalagi antara makhluk dengan pencipta lebih berbeda lagi. Namanya kias aulawi namanya. Namanya kias apa? Kias aulawi. Lebih pantas lagi berbeda. Sesama makhluk aja sama namanya beda, tapi beda apa? Zatnya apalagi makhluk dengan al-khaliq tentunya lebih beda lagi. Itu namanya kias aulawi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Fanahnu kata beliau, maka kita la nusabbih sifat Rabbi jalla wa ala bi sifatil khalqi. Maka kita tidak menyerupakan Nah barakallahu fikum sifat-sifat Allah taala dengan sifat-sifat makhluk. Enggak boleh menyerupakan, sedikit pun enggak boleh. Paham? Sedikit pun enggak boleh. Nah, walaupun sama namanya tapi beda apa? Beda apanya? Zatnya. Nah, kita lihat bal nu'minu, bahkan kita beriman anna sifatil khaliq taliku bih wa khasatan bihi jalla wa ala masyaallah naam bahwasanya sifat-sifat pencipta itu yang layak sesuai dengannya dan khusus dengan Allah taala wa sifatul makhluqin dan sifat-sifat makhluk khasatan bihim khusus sesuai dengan makhluk taliku bihim yang sesuai yang layak dengan makhluk paham maksudnya kan dilihat sisan penyandarannya itu loh ya Nah, contohnya gini. Makhluk mendengar, Allah Taala mendengar. Dilihat mudah pilihnya itu, mudah pilihnya, Pendengarannya itu antum standar ke mana? Kalau pendengaran itu antum standar ke makhluk berarti sesuai dengan makhluk itu loh. Tapi kalau pendengaran antum standar kepada Al-Khaliq berarti sesuai yang layak nah bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum beda. Jadi jangan disamakan. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala laisa sam' kas-sam'i walal basar kal-basar walal qudrah kal-qudrah walal yad kal-yad walal wajh kal-wajh masyaallah artinya apa tidaklah sama pendengaran seperti pendengaran kita tidak pula penglihatan seperti penglihatan kita tidak pula kemampuan seperti kemampuan kita tidak pula tangan seperti tangan kita tidak pula wajah seperti wajah kita Fala musabahata baina sifatil khaliq wa sifatil makhluqin. Gak ada samanya Enggak ada keserupaan antara sifat pencipta dengan sifat makhluknya. Paham belum? Enggak ada persamaan antara apa? Sifat pencipta dengan sifat apa? Makhluknya enggak sama, cuman nama mungkin. Nama mungkin kan nama, tapi hakikat enggak sama. Naam. Kan lihat di sini. Fa qawluhu laisa kamitsli syai' hadha raddun li Ucapan laisa kamitsli syai' tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah taala ini bantahan kepada ahlu tasbih, yaitu orang-orang yang na barakallahu fikum menyerupakan Allah taala dengan makhluknya. Wa huwa samiul basir, raddun litta'til. Bantahan terhadap orang-orang yang menta'til mu'attilah. Mu'attilah itu yang bagaimana menolak Allah taala itu enggak punya nama, enggak punya sifat. Lah kenapa? Kalau punya nama punya sifat berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Ah, dibantah di sini wa huwa as-sami'ul basir. Allah taala itu zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Raddun 'alal ladzina yang Fauna asma Allah wa sifatih. Bantahan terhadap orang-orang yang mereka meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kelompok apa ini? Jahmiyah. Ingat-ingat, Jahmiyah itu kelompok sesat tidak masuk dalam 72 golongan. Para ulama sudah mengatakan apa? Nah barakallahu fikum Jahmiyah ini tidak masuk dalam 72 golongan, berarti kufar gitu loh. Paham belum? Jahmiyah yang dipelopori oleh siapa? Al-Jahm bin Sofwan. Mengambil imun dari siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Mengambil ilmu dari siapa? Bayan bin Sam'an. Mengambil ilmu dari siapa? Talut bin Ukhdil Labid ibn Al-Aqsam Al-Yahudi. Ujung-ujungnya orang Yahud. Paham ya? Mengatakan Allah Taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Lah kenapa? Karena kalau kita katakan punya nama, punya sifat berarti semua sama dengan makhluk. Nah, tapi ada tidak Allah Taala itu? Tidak dikatakan ada, tidak dikatakan tidak ada juga. Wah. Ini Dah bahaya seperti ini ya. Enggak dikatakan ada, enggak dikatakan enggak ada juga. Itu bagaimana? yang adanya ada, tapi enggak punya sifat, punya nama. Ada sendiri sifat atau bukan? Ada sifat bukan? Ada itu sifat. Kalau sesuatu itu enggak ada, bukan sesuatu. Sesuatu dinamakan sesuatu karena ada. Paham ya? Ada itu sifat yang inti dalam sesuatu. Sehingga sesuatu kalau enggak ada berarti bukan sesuatu. Paham belum? Nah, itu kaidah seperti itu. Dalam bahasa Arab ada as syai yusamma syai'an li'annahu mawjud sesuatu dinamakan sesuatu karena ada. faidah kala layujat, la laisa bisyai'. Kalau seandainya tidak ada berarti bukan sesuatu. Sesuatu itu ada, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak seperti kita ini, yang tidak nampak seperti jin dan malaikat. Paham ya? Ini bahasa filsafah biasa dipakai bahasa ahlu kalam, ahlu mantek ya kadang bikin orang pusing tapi kesimpulannya bahwasannya mereka Jahmiyah itu terhujai, terbantah di situ. Allahul musta'an. wakat asbat Allah li dzatihi al asma wa sifat dan sungguh Allah taala telah menetapkan untuk zatnya nama-nama dan juga sifat-sifatnya nah wa huwa samiul basir ini lihat wa huwa samiul basir ya dialah zat yang maha mendengar maha melihat as-sami' hada ismun asma'i perhatikan sami' ini nama daripada nama-namanya wal basir ismun min asma'i basir juga nama daripada nama-namanya was-sam'u wal basar bedakan as-sam'u wal basar sifatan min sifatihi azza wa jal. Dua-duanya sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi setiap nama itu bisa diambil apa? sifat, tapi tidak setiap sifat bisa diambil nama. Kaedahnya dihafal terus, lekatkan di benak-benak antum. Kullu ismin yukhad minhu sifat wa kulus kullu sifah yukhad minha ismun. Setiap nama pasti diambil padanya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Karena menetapkan nama dan sifat dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas akal dan juga hawa nafsu. Kita ambil dikit lagi karena penyelesaian itu Qala ta'ala Allah ta'ala berkata, "Innani ma'akum asma'u wa ara." Sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Kebersamaan ini apa? Nempel atau pengawasannya juga ilmunya? Ilmunya dan pengawasannya. Asma fahuwa yasma wa yubsir. Allah taala itu mendengar dan melihat. Subhanahu wa taala ma yaf'alul khalq. Melihat dan mendengar apa yang dilakukan oleh makhluk. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala itu zat yang maha melihat terhadap semua yang kalian lakukan. Yubsir ma ta'malunahu la fauna alaihi subhanah. Artinya apa? Allah Ta'ala melihat semua yang kalian kerjakan tidak bisa kalian menyembunyikan dari perbuatan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan kita ini 24 jam full itu dipantau tanpa bantuan CCTV. ya? Yang mantau Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar detail Benar-benar nggak bisa apa-apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau mengelak bagaimana? Hah? antum sembunyi-sembunyi di balik tembok, balik kamar mandi misalkan, nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat sini. Alladhi yaraka hina taqum, zat yang senantiasa melihatmu ketika kamu berdiri. Wa taqallubuka fis sajidin dan ketika berbolak-balikmu di dalam sujud. Maksudnya ketika kamu sujud, berdiri ibadah itu Allah taala itu melihatmu innahu huwas samiul alim sesungguhnya dia zat yang maha mendengar dan maha mengetahui wa yaqulu li Musa wa Harun innani ma'akum asma'u wa ara dan Allah taala berkata kepada Musa dan Harun sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat yasma' ma yaquluhu lahum fir'aun Allah taala mendengar apa yang dikatakan Firaun kepada mereka wa yara ma yuqabiluhum bihi minal jabarut wa Dan Allah taala juga melihat apa yang nambah fikum yang dilakukan oleh Firaun berupa apa kesombongan dan juga apa nam kedoliman yang dilakukan kepada Musa nam dan juga Harun nam alaihi wassalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat dan maha mengetahui laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin